Tapi tenan ngaji tenan, mboten guyon. Maksudnya itu ilmu tenan. Cuma ilmu nek kakean nek nyampe ono mbek guyon. <laughs> Mergo wong nak pas-pasan ku kabeh dadi penting. Ini wonten cerita wong dia akeh wakeh top kabeh iku nganggep akeh biasa. gua akeh wakeh. Bareng disitok top oleh nyekeli tenan. <laughs> Dua geng ngoten ki nak di sepuluh ribu, boleh nyekeli tenan. Nak dhuwit mesake ra biasa ki bener. Jadi kalau guyon masalahnya pancen ilmune akeh. <laughs> Akeh nek iso guyon. Mereka di ilmu sito ora iso yakin. <laughs> Khawatir keliru. Lah khawatir keliru dadi ora guyon. Lah ra guyon dadi sopan. Tapi iya, akhirnya sopan ya apik. <laughs> Untungnya sopan itu akhirnya apa. Soroka itu gak karu-karuan Nah, kalau walian. kalau guyon masih gampang bersyukur. Kalau jujur kalau nak munajat ya pangeran namun. Gusti wong NU cek wong santri cek ora NU. Jadi wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluar dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi juga ada masalah kata. Jadi wong urip mesti diutang, duwe kasus, duwe kekurangan dan sebagainya. Dan itu kalau saya hayati mesti gue syukur kula. Malah terus lo dapet? Tapi tak munajat nabi pangeran. lo kula buat dapet dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampean nggak UPK. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga Hidup kan penuh tantangan. Iya benar. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan. Yang namanya cita-cita ya ada prop. Lah sing bedane wong Islam apa? Ya wa tarjuna minallah malah problem di pengira. Gue muji hati. Nah, Mustafa jawabannya kan Mus kok ndi musibah? Muji iman Gusti. semua ciri khas wong Islam nyebut Allah niku. Nggih, iya, Pak. Nglibatno Allah. Niku tok. Liyane kemun mirip to. Ya, nah, mboten nan purel mau ketene tapi kalau yakin deh. Sampeyan melok-melok yakin kita angen-angen piyambak. Tak pas munajat pengiran ae syaratte lho. Sampeyan di keputusan itu saat tahajud. Ya. Saat munajat ke pengiran. Ya munajat itu nah itu tahajud. Standar inna atal leili, ya satu atau wa aqwamun apa? Jadi standar ya maca Quran Quran tetap kumil ilah illa nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Terusannya seperti inna nasyiatal laili asad dua wa aku amun apa? Gila. Jadi kalau kamu baca Quran tuh malam-malam. Karena bacaan malam itu lebih hati Inna nasyiatal laili asad dua apa? Watan. Wa amu gila. Dan lebih tertanam. Gampang aneh mas. Panen benten ya, sampean pikir pas tajud kan benten bojo turu kanca ora ana musuh ora. Anane sampean mbek pangeran, sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Tuhan. Misalnya ngeten, saman mikirnya, kan, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita, mosok balung wis hancur lebur iso namun meneh. Padahal wis hancur lebur campur tanah. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah begitu. Tapi ketika sampean munajat mbek pangeran terus evaluasi. Iya, balung itu tetap wis ono. Aku tau ora ono. Kali kula lahir tahun 70, tahun 60 kan aku ora ono. Ora ono wis dadi ono. Apa meneh wis kadung oh, kadung oh. Akhirnya kalau mau Quran, itu tadi teori di Quran kan ngoten. Ketika orang nggak percaya baat, tani sama kubur, teori di Quran ngoten. Baat itu enteng, misalnya bahan dari pangeran. Wakat kolak tuh kami kop dua lam saya. Aku tahu gawe kue kue di sini ono. Nih betul. Baat ada ono bahan nih, rupanya balung. Nih betul. Lah nak sampai ono, malah orang bahan nih, songkora, songkora nih istilah wakot kolak tu kami koplu alam taku. Misalnya alasannya sambil tapi kan nanti wonten sperma, soalnya hubungan senggama suami istri dan sebagainya. Iku kosopo. Masih pakar barat lah, aku sepakat. Nak turunan manusia itu satu. Cek sitok masih orang Islam darah ini Adam, orang Kristen darah ini Adam, orang sing darah ini buah ketek buah. Tapi tetap sepakat turunannya sih sitok. Tak tahu rau, ono lek eh, berarti. Intinya tau ora jenenge ketek, cek Adam, cek apa terserah ini masing-masing jelas tahu rau, Mulane sama ngaji Quran sing percaya, sing percaya betapa Quran itu rasional. Tapi rasional sing jek nyebut all, Allah ini ku hal ata alal insani khinum minat dari lam yakun saya am matkuro. Manusia kok melete, mereka itu pernah alami periode yang tidak siapa-siapa lam yakun sayam matkuro. Jadi hal ata alal insani khinum minat dari lam yakun saya am matkuro pernah ada. Di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini sedurunge Allah gaya manusia kan. Berarti kan pernah ada ada. Malah nih mutazila nak bantan ahli sunnah mesti kalah. Besok Allah kok kalah. Oke cara mutazila kan ngeten. Manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku pemisai ruhin juga sampean misoi. Tapi jotos ya kasil jotos. Pas rakyat peni ya kasil. Dari ahli sunnah. Itu patuh sono kue ha. kue mesti apa jotos jotos apa rajotos rajotos. Lalu saya ini kok wujud zaman kue rano. Apa kue tahu karep wujud? <laughs> Kok kok kuno ya? Lah kok ora padha saiki Mustafa kepengin ngomong-ngomong kepengin turu turu kepengin nyuwek kita nyuwek kita lah saiki pas turu kok iso tangi pas ke turu apa dikarep tangi <laughs> nggih mboten lho ora sing karep tangi to <laughs> paham ya iku keton awon esuk ngono iku nggih mboten Lah eh, iya kira mungkin pengen mangan-mangan, pengen ngobrol. Nyata ini nih gugus kula nanti karet gitu sambil pengen mangan-mangan pengen iwak padumu kowe besok oh? Lah besok. Tapi zaman rono pokoknya karpono pokoknya yono Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran itu sifat kolako ikro bismi rabbikal ladzi Karena andalan Allah ya sifat kolako itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepingin ngerasa awake itu sing lako lako. saya saiki sampean ini mangan, melaku ngombe ya mergo besok lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku. Mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni dhewe. Nglakoni. Nah iku sing dimaksud ida matal alim dhaban nek wong alim mati ilmu mesti ilang separuh. Wong kula roh ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitab. Artinya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut ikra bismi rabbikal ladzi khalaq menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istina fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dekne sing lako. Kan ngono to, kowe saiki wis ono kan. Ben ngaji ngaji, ben turu-turu. Nak umat sedeke ngomak ngamuk, nak umat sedine rido bet kodok. Ya <laughs> iwat umat. Supine nak umat, nak umat ya umat budrik Iku amar gawe ono, nggih mboten. Zaman rungono kan ra kakean tingkah ngoten nggih mboten. Ha <laughs> iku mergo wis jadi Dadi Mu'tazilah terus dunia arjana. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ana. Zaman kira ana apa kowe karep ana. Kok terus ngono maksudnya? <laughs> Ya tapi itu tenang. Aman arep percaya gini munajat. Ini orang Islam mesti kiai ra munajat iki elek. Di umat ora tau napa. Munajat. <laughs> Al yauma ukhillalakum tayyibat. Aloma ing dalem iki dina ukhilatin halan lakum kudu sira kabeh apa atau ibadah pira-pira barang sing apik. Ini mustalah zat iki barang-barang sing enak. Wa ta'amul ladina ulul kitab ladin halal napa pakanane wong sing ahli kitab. Ini ngajine wong alim. Eh dadi khulakut wa nasor. Panjen wong alim kuwi kadang aneh, tapi aneh ra aneh panjen sejarah ilmiah. Wau kula baleni malih. Mungkin sing kados Mahfur sing sering ketemu wong Kristen Yahudi kroso. Kula maknani kan yas aluna takok sapa wong Yahudi. Wong Yahudi cek wong Islam. Karo sampean nak jauh Yahudi di padano Islam. Nggih, Pulau mana ini kan saya naik. Tak kok sapa ngake Yahudi. Yahudi cek wong Islam. Wong <laughs> yang Badhe ya, baru Yahudi kok dibagi apa? Tapi saat ini bener. Nak kulo nu wong alim tenan sama ngerti. Ini kan wato amuladina untuk kitab no. Eh ikul Yahud wan Nasoro. Karena ad, pernah ada selalu ada kesepakatan Misalnya wong ya wong Kristen mbek wong Islam bedane trinitas. Tapi nak masalah zaba ini wong Islam lah sepakat sembilan wong Islam ya halal, sembilan wong Nasrani nggih. Halal ini kan takbire sore ya. Wa ta'amul ladina Alkitab kitab no. Eh zabaihul ya, sembilan wong Yahudi wan. Jadi Imam Suyuti lho boten kula sing ngomong. Paham nggih? Mulane kula maknani cek wong Islam, cek wong Yahudi. <laughs> Tapi kalau aja nih, kalau aja nih grogi, eh. gak ada grogi Allah. <laughs> Kok disamakan itu? Kok disamakan? Nah, ini macam dia beda ngalim barang ngalim. Lalu <laughs> tapi tenang kita ini zaman moto dulu tuh. Waktu amulah amul kitab nopo. Eh da faihul yahud. Ana so. Mulane ya saluna sampean maknani cek Islam cek nopo. Yahudi. zaman tak angklet. Islam Yahudi kok padano. Nah, ya masalah konteksnya memang masalah zakat itu boleh. Sembelihannya Nasrani halal, sembelihan Yahudi ya halal. Apa mana itu yang nabo Islam. Paham ya? Mulane teng mriki Imam Suyuti nggih nafsiri wa ta'amul ladzina utul kitab eh dzabaikhul yahud wan asor. Karena kita beda itu dari segi akidah, mboten menyangkut sembeli. Ya, itu kali misalnya kayak Rumanto nasihati anak itu nggak mergawe. Sampai Islam soleh ya, apik, di Cina ya, apik, di PKI ya. Itu urusannya dagang, ngurusin kulaannya murah, <laughs> itu kulai. <laughs> Sembelian kayak ngoten, warung kayak ngoten, murah ya, pak pangan. Nah, urusannya pakanan beda kan. Mesti ora fanatik. Mulai dhisik Islam urusan pakanan, dagang ora fanatik. Ya temen iki mboten fanatik kok. Sampeyan maca dhewe lho, boten jari kula. Eh dzabaihul yahud benar nasara. Kula maca lho kene. Nah sampeyan jerok-jerokno cara Gus Bang ora kula maca pokoke tak maca ya dzabaihul yahud. Ora cara Gus Bang pancen kula maca niki. Dzabaihul yahud napa? Kok cara-caranan.